Ya, ini maksudnya peringatan keras. Hal-hal yang berkenan tentang peringatan keras. Fiman abadallaha inda qabri rajulin salih. Terhadap seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan seorang laki-laki yang saleh. Fakaifa idza abadahu maka bagaimana lagi dengan orang yang jelas-jelas menyembahnya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di dekat kuburan seorang yang saleh sehingga dikhawatirkan menjerumuskan mereka kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini saja sudah diperingatkan keras. Maka bagaimana lagi bagi orang menyembahnya, bertawasul kepadanya, meminta, memohon, istighatha, isti'anah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih besar lagi. Ya. Nah, perkara ibadah lebih besar lagi. Menyerahkan sebagian dari anwa'ul ibadah, sebagian dari jenis-jenis ibadah kepada seorang laki-laki yang soleh. Maka di dalam bab ini Syekhul Islam rahimahullah taala hendak menjelaskan kepada kita untuk menutup pintu sadu zari'ah terhadap setiap jalan-jalan yang akan menuju dan menjerumuskan kaum muslimin dalam syirk billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wasail wasail ini harus ditutup sikap-sikap pengagungan yang berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh sebagaimana yang telah kita jelaskan ini eh, harus ditutup, dicegah kaum muslimin darinya. Nah, meninggikan kuburan dan membangun di atasnya bangunan, menembok kuburan yang dikhawatirkan akan menjurus kepada tingkat ta'zimul kubur mengagungkan kuburan-kuburan maka dicegah harus dicegah mendekatkan antara masjid dan kuburan. Walaupun tujuan mereka di dalam masjid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena khawatiran kuburan tersebut akan dijadikan sebagai tempat penyembahan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang dikhawatirkan mereka sujud dan mereka niatkan pada kuburan tersebut. Nah, oleh karena itu al-masajid masjid-masjid tempat ibadah itu harus dipisah dari kuburan. Diperjelas antara makbarah dan masjid hudud batasan-batasan masjid dan batasan-batasan makbarah Barang siapa yang menyatukan di antara keduanya dengan membangun masjid di atas kuburan ataukah membangun kuburan di atas masjid, maka sungguh mereka telah mengikuti langkah-langkah kaum jahiliyah minal Yahudi wan Nasara. Dan ini adalah merupakan salah satu wasilah yang akan menjerumuskan mereka ke dalam syirik. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi sahih ay fil Bukhari wa Muslim. An Aisyah anna Umma Salamah dari Aisyah bahwa Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain Ummu Salamah bersama siapa ya kawan? Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها bi'ardil Habasyah. Beliau menyebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang sakit. dan beliau menyebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gereja yang dilihatnya di negeri Habasyah. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain gereja ini bernama Maria. Disebut Maria. Diceritakan oleh Ummu Salamah dan Ummu Habibah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit di akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam ya faqala maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fiha min aswar dan apa yang terdapat di dalamnya dari gambar-gambar patung-patung. Maka di sini Ummu Salamah dan Ummu Habibah menjelaskan bahwa mereka ini haulain nasara mereka membuat patung-patung di gereja mereka buat gambar-gambar lukisan-lukisan dalam gereja mereka dan ini salah satu bentuk amalan kaum jahiliyah. membuat gambar-gambar, membuat patung-patung. Kalau mereka mengagungkannya. Mereka sendiri yang membuatnya dan mereka mengagungkannya. Maka dari sini, sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat dan menyebutkan laknat itu dari Allah Subhanahu wa taala bagi para musawwiri orang-orang yang mentaswir menggambar melukis yang di dalamnya terdapat ruh dari manusia dan hewan dan tidak ada perbedaan sebagaimana yang telah kita jelaskan antara gambar yang mempunyai bayangan dan gambar yang tidak memiliki bayangan. Naam. Al-Syeikh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala Beliau menyebutkan perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab dalam Fathul Bari dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari ini ya kawan ada dua yang mengarang yang pertama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ini yang masyhur dan beliau mensyarah kitab tersebut hingga selesai alhamdulillah dan yang kedua adalah Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali Salafi rahimahullah taala juga nama kitabnya sama Fathul Bari hanya saja kitab ini beliau mensyarahnya beliau telah meninggal dan belum sempat menyempurnakan kitab ini nah kalau tidak salah hanya sampai kepada kitabul hajj wallahu a'lam Ya, kalau apa yang beliau syarah ini selesai, subhanallah akan menjadi marja' dan lebih baik daripada Fathul Bari milik Al-Hafidh Ibn Hajar. Kenapa demikian? Karena Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau memiliki keselamatan dari sisi akidah, salamatul mu'taqad akidah beliau salafi. Ya. Al-sunnah wal jamaah wa 'ala al-aqidah as-salimah. Berbeda dengan al hafidh Ibnu Hajar rahimahullah walaupun beliau akidahnya salafiyah namun dalam beberapa hal terpengaruh dengan al-asyairah sehingga terkadang beliau jatuh dalam penakwilan-penakwilan dalam beberapa ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Al-Habib Rajab salafiyul aqidah. Dan dalam permasalahan al-asma sifat salim. Di samping itu pula beliau sangat mendalami ilmu al-jarah wa ta'dil, ilalul ahadith. Illah-illah yang terdapat di dalam satu hadis sehingga banyak sekali kita mendapatkan fawaid tentang mustalah dan fawaid al-jarh wa ta'dil dalam kitab Fathul Bari Nah, ikhtilaful fuqaha ya sangat bagus beliau dalam menyampaikannya. Alhasil kitab ini tidak selesai dan beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercetak, ada yang dikumpulkan jadi enam jilid, ada pula yang uh, menjadi sepuluh jilid. Nah, rahimahullah taala. Nah, disebutkan dalam kitab beliau Fathul Bari dinukilkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tahdzirus Sajid dan mengomentari hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha ini. Kata beliau, "Hadzal haditsu yadullu ala tahrimi bina'il masajid ala quburis salihin wa taswiru suwarihim fiha kama yaf'aluhu nasara Ini menunjukkan diharamkannya membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh dan membuat gambar-gambar mereka di dalamnya. Seperti yang dikerjakan oleh kaum Nasara. Wala raiba anna kulla wahidin minhuma muharramun ala firadih. Dan tidaklah diragukan bahwa setiap dari dua perbuatan ini diharamkan masing-masingnya. Ya, membangun masjid itu sendiri diharamkan. Nah, digabungnya masjid jadi kuburan atau jadikannya kuburan itu masjid dan yang kedua adalah taswir. Oleh karena itu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah setelah menyebutkan hadis ini kata beliau Fahaula jama'u bainal fitnatain. Mereka ini telah menggabungkan dua fitnah, fitnatut tamathil wa fitnatul kubur. Ya, fitnah kubur dan fitnah gambar, fitnah berhala. Nah, patung-patung Fataswiru suwaril adamiyina yuharram. Maka menggambar-gambar makhluk hidup. Menggambar-gambar manusia haram. Wabina'ul kuburi alal masajidi binfiradihi yuharram. Dan demikian pula membangun kuburan di atas masjid-masjid juga diharamkan. Kama dallad alaihi nususun ukhar. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh nas-nas yang lainnya. Ya. Lalu kata beliau wa tasawir allati fil kanisati allati dzakaratha ummu habibata wa ummu salamata kanat al hitani wa nahwiha wa lam yakun laha dhil. Gambar-gambar kanisa yang terdapat di dalam gereja yang disebutkan oleh Ummu Habibah dan Ummu Salamah itu tergantung di atas dinding-dinding gereja tersebut dan tidak ada bayangannya. Berarti apa? Lukisan. Ya, bukan patung. Fataswiru suar ala mithali suaril anbiya was salihin litabarruki biha wal istishfa'i biha yuharramu fi dinil Islam wa huwa min jinsi ibadatil awthan. Ya, maka menggambar foto-foto, melukis gambar-gambar mereka, ya, seperti gambar-gambar para nabi, orang-orang yang soleh dalam rangka untuk mengambil barokah, ya, dan meminta syafaat melalui perantaraannya diharamkan dalam Islam dan sejenis dengan beribadah kepada berhala-berhala. Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan inilah yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anna ahlahu syirarul khalq indallah yaumil qiyamah bahwa mereka-mereka ini para pelakunya adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Wa taswiru suwar li bi ru'yatiha aw li tanazzuhi bidzalik wa talahi muharram. Adapun menggambar gambar-gambar manusia, ya. Melukis gambar-gambar tersebut dalam rangka untuk mengingatnya dan menjadikannya sebagai contoh tauladan. Nah, atau hanya sekedar bersenang-senang. Ya. Hanya sekedar ingin melihat, enak melihatnya gitu Ya. Hanya sekedar bersenang-senang, ya. Hanya sekedar dipajang sebagai hiasan. Kata beliau diharamkan. Wa huwa minal kabair. Ini termasuk dari dosa yang besar wa fa'iluhu min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah dan pelakunya termasuk manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat fa innahu zalimun matil bi af'alillah allati la yaqdiru ala fi'liha ghairuh yang mana dia ini zalim ingin meniru perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ciptaan Allah yang tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali Allah. Wa innahu ta'ala laisa kamitsli syai' la fi dzati wa la fi sifati wa la fi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Ini akidah beliau. Tidak ada yang menyerupai suatu apapun pada zat Allah, pada sifat Allah dan pada perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dita'liq oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kultu kata beliau, saya berkata, ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوغرافي بل التفريق بينهما جمود وظاهرية أصرية tidak ada perbedaan dalam hal keharamannya antara gambar dengan tangan melukis maksudnya ataukah dengan elektronik dan fotografi ya kamera. Bahkan membedakan antara keduanya adalah jumud. Ya. Ini kaku, madhab yang sangat kaku dan madhab zahiri di zaman sekarang ini. Ini yang beliau jelaskan rahimahullahu taala. Ya, dari sini menjelaskan pada kita ikhwan bahwa mereka menjelaskan tentang gambar yang terpajang di dinding-dinding gereja. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika idza mata fihimur rajulu salih." Mereka itu apabila mati di tengah-tengah mereka seorang laki-laki yang saleh, awil abdus saleh, ataukah seorang hamba yang saleh. Zahirnya ini asyak keraguan ini au dari salah seorang perawi. Ya, apakah Rasulullah mengatakan ar-rajulus saleh ataukah al-abdus saleh? Mereka itu apabila telah meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang saleh banau ala qabrihi masjid. maka mereka pun membangun di atas kuburannya masjid sengaja gitu dikhususkan Ya. Wa sawwaru fihi tilka Lalu kemudian mereka menggambar dan meletakkan gambar-gambar itu di dalam masjid. Gejala-gejala kesyirikan ini mulai nampak. Ya, menaruh di dalam masjid gambar seorang yang diagungkan. Nah, pada sebagian masjid ya kalau mereka mengagungkan seorang tokoh seorang kiai maka mereka pajang di masjid dengan tujuan tertentu tabarruk mengambil barokah pengusir setan kah ya nah bahkan ada yang mensyariatkan bahwa setiap kali mereka sholat hendaklah menaruh foto gambar kiainya di hadapannya. Ada ya kawan, ya. Nah, taruh gambar kiai di depan sholat. Jadi yang diingatnya kiai terus. Nah, ya, khusyuknya ya kepada kiai. Nah, dan ini bentuk syirk billah Nah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena perbuatan mereka ini membuat gambar-gambar menjadikan mereka sejahat-jahat makhluk dan menyatukan kuburan dan masjid, membangun masjid di atas kuburan mereka, menyebabkan mereka menjadi sejajar makhluk. Kenapa? Karena dua fitnah ini yang akan menjadi sebab yang terbesar menjadikan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam ini adalah perkara-perkara yang sangat diharamkan. Ya, untuk menghindari segala sesuatu yang akan menjerumuskan dalam syirikan. Menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid ini ya memiliki beberapa makna. Macam-macam pendapat para ulama dalam hal ini dan kembalinya kepada tiga perkara. Yang pertama, makna menjadikan kuburan itu sebagai masjid ay as-salatu alaiha. Salat di atas kuburan. Sekedar salat di atas kuburan. Walaupun tidak ada bangunan. Salat di atas kuburan itu, sujud di atas kuburan itu. Nah, dan beribadah di atas kuburan itu, menyembelih ataukah i'tikaf seperti yang dikerjakan oleh mereka dahulu ya yang menjadi penyebab syirikan makna yang kedua as-salatu ilaiha was-sujudu ilaiha salat mengarah kepada kuburan sujud mengarah pada kuburan tersebut. Nah. Ya. Kuburannya sengaja ditaruh di hadapannya. Ya. Di arah kiblat. Sehingga tatkala seorang sujud itu menghadapnya kepada kuburan itu. Nah. Dan ini juga termasuk di antara makna ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha jangan kalian sholat menghadap kepada kuburan itu jangan jangan duduk di atasnya makna yang ketiga membangun masjid di atasnya membangun masjid di atas kuburan ada kuburan seorang yang saleh. Lalu mereka pun bangun masjid di atasnya. Apakah itu menghadap ke kiblat? Masjid ini arahnya di kiblat ataukah di belakang? Ataukah di tengah-tengah atau di samping kanan atau di samping kiri? Semuanya diharamkan. Karena itu fitnah menggabung antara kuburan dan masjid. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka dibangun masjid. Nah, maka tiga ya makna ini semuanya terdapat di dalam makna hadis ittikhadul kubur Masjid. Nah, menjadikan kuburan itu sebagai masjid tempat ibadah, ya, dan semua ini ya, telah dijelaskan oleh para ulama, al Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya dari para ulama dijelaskan secara tafsir dan terperinci oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau Tahdzir As-Sajid min Ittikhadh Al-Quburi Masajid. Nah, Fahaulai jama'u baina fitnatain. Maka mereka ini menggabungkan antara dua fitnah. Fitnatul kubur wa fitnatul tamathil. Fitnah kuburan ya. Dan fitnah tamathil. Gambar-gambar. Patung-patung Ya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa hadhihi al-illatu allati li ajliha naha syari'u sallallahu alaihi wasallam an al qubur an al masajid 'ala al-qubur. Dan illah ini yang dengannya lah Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan masjid-masjid itu di atas kuburan li'annaha hiya allati awqa'at katsiran minal umam sebab yang inilah yang menjerumuskan mayoritas dari umat-umat terdahulu imma fi syirkil akbar au fi ma dunahu minasyirk terkadang ada yang sampai terjerumus dalam syirik akbar yang mengeluarkan mereka dari Islam dan ada pula yang lebih rendah dari kesyirikan itu fa inna nufusa qad asyrakat bitamathili salihin. وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك maka jiwa-jiwa mereka itu telah tumbuh untuk kemudian menggambar gambar-gambar orang-orang soleh, membentuk gambar-gambar dan melukis gambar orang-orang yang soleh. Lalu mereka anggap ini adalah sebagai tanda-tanda, ya, ciri-ciri, ya, bintang-bintang mereka dan yang semisalnya. Nah, فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر karena menyekutukan Allah dengan melalui kuburan seorang laki-laki yang dianggap kesolehannya itu lebih dekat. Ya, karena diketahui dia seorang yang soleh daripada menyekutukan patung apa patung biasa ataukah kayu ataukah bebatuan yang tidak diketahui di situ ada orang yang soleh. Ini lebih berbahaya. Ya. Nah, sebab orang yang soleh, yang mereka anggap soleh, terkadang masih hidup, mereka sudah mengagungkannya, memuliakannya. Ya, di saat mereka menganggap itu sebagai orang soleh. Apalagi setelah mati. Maka ini mafsadahnya lebih besar maka ini sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini adalah sejahat-jahat makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan dalam hal ini terdapat beberapa dalil yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung tiga makna tersebut, yaitu menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Makna yang pertama, as-salatu alal kubur. Larangan sholat di atas kuburan. Ini datang dalam berbagai riwayat di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyubna 'ala al-qubur aw yuq'ada 'alayha aw yusalla 'alayha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dibangun di atas kuburan sesuatu apapun. Bangunan, kubah, ya apalagi masjid ataukah duduk di atasnya ataukah sholat di atasnya juga datang dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Abbas secara marfu juga datang dari hadis Anas bin Malik juga datang dari hadis Amr bin Dinar dalam hadis Amr bin Dinar yang diriwayatkan oleh Abdul Razak tatkala beliau ditanya tentang sholat di tengah kuburan. Lalu kata beliau telah disebutkan padaku bahwa Nabi SAW bersabda, Kanat Banu Israel ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida fala'nahumullahu ta'ala. Adalah Banu Israel mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun melaknat mereka. Inilah yang difahami oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa makna menjadikan kuburan sebagai masjid ay as-salatu alaihi. Salat di atasnya. Atau makna yang kedua yaitu as-salatu ilaihi. Salat menuju ke arahnya. Yaitu kiblatnya orang-orang yang salat ini dikuatkan dengan hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari hadis Abu Marzat Al-Ghanawi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tajlisu 'ala al-qubur wa la tusallu ilaiha." Jangan kalian duduk di atas kuburan. Dan jangan pula sholat mengarah kepada kuburan itu. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Qari dalam Mirqah. Mirqatul Mafatih. Ya. Syarah Mishkatul Masabih. Menjelaskan sebab kenapa dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lima fihi minat ta'zim al-balik ka'annahu min martabatil ma'bud. Karena ini terdapat di dalamnya pengagungan yang berlebih-lebihan. Sehingga mengangkatnya sampai pada kedudukan yang disembah. Ya. Walau kana hadha ta'zim haqiqatan lil qabr aw li sahibihi la kafara muazzim. Kalaulah pengagungan ini secara hakiki ya terhadap kuburan itu memang tujuan mereka untuk mengagungkan kuburan ataukah mengagungkan pemilik kuburan, maka kafirlah yang mengagungkan itu. Fatasyabuh bihi makruh. Adapun hanya sekedar menirunya ini adalah makruh. Wayam bagi antakuna karahata tahrim, tapi makruhnya adalah makruh yang maknanya adalah haram. Nah, lalu kata beliau, sesungguhnya yang terkena balak termasuk yang menimpa perkara ini, kesesatan ini adalah penduduk Mekah, yakni dahulu mungkin ya. Haitsu yad'una al-jinazata 'inda al-Ka'bah, thumma yastaqbiluna ilaiha. Di mana mereka meletakkan jenazah itu di sisi Ka'bah, lalu mereka menghadap kepada jenazah itu. Ya, yaitu pada sholat wajib. Ini dahulu. Nah. Ya, Adapun makna yang ketiga Nah. Ada pula asar ya. Yang menjelaskan tentang makna yang kedua dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hasan Ad-Dainuri dalam juz fi majalis min amali Abil Hasan Al-Qazwini bahwa diriwayatkan oleh Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata beliau kuntu usalli kariban min qabr. Suatu waktu aku pernah sholat di dekat kuburan. Ya. Anas bin Malik sedang sholat di dekat kuburan. Faroani Umar bin Khattab maka kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala melihatku. Faqala al-qabr al-qabr. Hati-hati kuburan, kuburan. Yang ini maksudnya jangan sholat di situ. Dilarang oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Tapi terdengar di telinga Anas bin Malik bahwa Umar mengatakan al-qamar, bulan. Jadinya beliau melihat Maksudnya apa? Cari bulan gitu. Nah, kata Umar, al-qabr al-qabr. Yang terdengar di telinga Anas bin Malik, al-qamar al-qamar. Ya, bulan. Sehingga beliau kaget, ada apa ini? Ada apa dengan bulan? Beliau melihat ke atas ini. Nah, yang menjadi syahid di sini adalah larangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan ini dikuatkan dengan hadis-hadis yang sahih sebagaimana yang kita sebutkan. Makna yang ketiga Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di dalam sahihnya beliau menyebutkan bab ma yukrahu min ittikhadhil masajid 'ala al-qubur. Apa-apa yang dimakruhkan dari menjadikan masjid-masjid itu di atas kuburan. Ya. Dan ini yang jelas sekali yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Nah, Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi dan Nasara di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna ikhwan. Faddalu hafizakumullah.